وبعد Jemaah sekalian rahmatullah Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmatnya karena hidayahnya sampai detik siang hari ini kita semuanya masih bisa mempertahankan gelar kita sebagai mukminin wal mukminat orang-orang yang senantiasa beriman karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah yang kedua salawat salam kita hanya untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena bimbingan sunnah-sunnahnya sampai detik hari ini pun kita semuanya masih bisa menikmati indahnya agama kita yaitu al-Islam. Jamaah sekalian Insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dan ini merupakan pertemuan yang kedua dan topik kita kali ini adalah lima tahun bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan poin-poin yang akan kita ambil yang pertama adalah pesan Robbani satu ayat yang kemarin sudah kita tampilkan yaitu yang ada dalam surah Al-Ahzab tentang sosok ideal Kemudian yang kedua kita akan melihat lorong sejarah yang merupakan ringkasan materi kita dari awal kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya beliau yang kita munculkan dalam satu slide. Sekaligus nanti akan kita tampilkan terus-menerus sebagai rangkuman materi-materi yang mungkin telah lewat yang telah kita ambil. Lalu yang ketiga, kelahiran dan masa penyusuan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih nanti Rasul itu empat tahun di kampung Bani Sa'ad dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini lalu yang kelima ada peristiwa yang namanya syakus Sodri pembelahan dada dan kalau waktunya memungkinkan akan kita akhiri dengan dialog insya Allah kalau cukup kita ambil yang pertama pesan Rabbani di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman Selainnya agak ngambek kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian umat Islam di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad uswah hasanah. Model ideal. Untuk siapa? Siapa yang tertarik? Yang tertarik dengan model itu adalah liman kana yarjullaha, itu orang yang berharap bertemu dengan Allah yang berharap ingin mendapatkan rahmat dari Allah wal yaumal akhirah dan orang-orang yang berharap bertemu dengan hari kiamat yang nanti di situ pasti ada pertanggungjawabannya wa dzakarallaha katsira dan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah ketika orang itu menjalani hidup di dunianya Al-Ahzab ayat 21 Nah dari landasan ayat ini para ulama sangat mengajukan kepada kita agar kita itu mengenal dengan baik sosok orang yang namanya Muhammad. Maka ada ungkapan tak kenal maka kebalik kan? Gimana? Tak sayang. Gimana Pak? Lupa saya. Tak kenal maka tak sayang. Kan? Dan pepatah bahasa Inggris memperkuat kepada tadi yaitu Witing Tresno Jalaran Soko Kulino maka semakin nanti kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun akan semakin cinta. Dan kalau cinta, nanti pun kita akan berusaha mengkopi kehidupan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masa lalu, lalu kita pasta dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan melihat lorong sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketik sedikit kita akan ketinggalan informasi. Inilah lorong sejarah Nabi. 0 tahun dilahirkan usia 63 tahun nanti Rasulullah wafat 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi Nabi 53 tahun terjadi peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah sebelum kenabian ada waktu kurang lebih 40 tahun. Setelah kenabian sampai peristiwa hijrah kurang lebih ada waktu 13 tahun. Itulah yang kita sebut dengan periode Makkiyah. Maka nanti surat-surat yang diturunkan oleh Allah di kota Makkah sebelum terjadi peristiwa hijrah kita sebut surat Makkiyah. Sisanya 10 tahun periode Madaniyah dan nanti surat-surat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah setelah peristiwa hijrah kita sebut surat Madaniyah. Lalu di sini ada istilah-istilah yang mungkin nanti setiap kali kita kaji sirah ini akan kita pakai. Setelah diangkat oleh Allah menjadi nabi nanti, kita masuk masa yang namanya marhalatus sabri. Kalau ini kan masa jahiliyah kan sebelum kenabian. Setelah kenabian sampai peristiwa hijrah ada masa masa marhalatus sabri, masa bersabar. Maksudnya adalah di sini nanti ketika Rasulullah dan umat Islam bergerak untuk berdakwah, terutama ketika dakwah dimulai dengan cara terang-terangan, maka sejak itulah dari pihak musuh mulai menyerang menangkap, mengintimidasi, memenjarakan, melukai, bahkan banyak para sahabat nanti yang dibunuh. Tapi umat Islam dilarang untuk melawan. Allah hanya menyuruh sabar. Di sini masalah sabar. Layarnya berguncang. Ha? Di sini masa bersabar. Lalu terjadi peristiwa hijrah, nanti akan kita ambil. Nah pasca hijrah, umat Islam masuk babak baru yaitu marhalatul difa, masa bertahan. Artinya apa? Di sini setelah selesai hijrah, ketika umat Islam diserang oleh musuh, diserang, dilukai, ditangkap, dibunuh, Allah telah memberikan izin kepada umat Islam untuk membalas dan mempertahankan diri. Itu marhalat itu Tapi umat Islam dilarang untuk memulai serangan. Jadi Ketika diserang mulai boleh untuk membalas. Inilah yang oleh orang Betawi diterjemahkan lo jual, gua beli. Golok sudah disiapkan. Sudah di sini. Maka nanti di sini setelah hijrah mulai terjadi peperangan-peperangan antara muslimin dengan non muslim. Ada perang Badar, perang Badar dan seterusnya. Tapi yang memulai serangan itu adalah musuh. Karena Allah melarang umat Islam memulai serangan. Sampai kapan? Sampai awal 6 Hijriah. Yang ditandai dengan selesainya perang perang Bani Quraisyah nanti itu di sini. Nah begitu memasuki awal 6 Hijriah, umat Islam masuk babak yang kesekian kalinya yang kita sebut marhalatul hujum masa ekspansi, masa pelebaran sayap. Maka di sini nanti setelah selesai perang Bani Quraidho, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, al-an sekarang nagzuhum kita yang menyerang mereka wala yagzunana bukan lagi mereka yang menyerang kita Nah dari ungkapan Rasul seperti itu Inilah yang kita sebut masa ekspansi Masa pelebaran sayap Maka pada waktu itu Di masa ini Rasul mulai memerintahkan kepada para bawahannya Untuk mengirim surat Ke Romawi Ke Persia Ke Mesir ke wilayah-wilayah Afrika yang di situ pada waktu itu ada kekuasaan. Mereka dikirim surat. Maka ada yang masuk Islam menjadi sahabat, ada yang tidak mau masuk Islam lalu terjadi peperangan, ada orang yang tidak mau masuk Islam tapi juga tidak mau perang, maka tetap bersahabat seperti Mesir. Itu di sini. Dan tujuan utamanya bukan untuk menuduhkan dunia, bukan untuk memperbudak masyarakat dunia, tapi tujuannya adalah ketika Allah menyuruh umat Islam ekspansi, melebarkan kekuasaan Islam, tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan rahmat Islam kepada seluruh dunia. Maka pada masa inilah Allah menurunkan surat nanti atau ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan aku tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai penyebar rahmat kepada seluruh penjuru dunia. Maka simbol rahmat nanti diturunkan dalam sebuah syariat yang kita sebut syariat haji. Jadi perintah haji itu di sini. Ketika memang Islam itu diturunkan oleh Allah kepada seluruh alam, maka perintah haji nanti di sini turun. Sampai nanti di akhir 10 Hijriah atau 11 Hijriah, awal 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah, wafat Islam dalam kondisi sempurna dan istafet dakwah Islam itu diserahkan kepada orang-orang yang mengikutinya, para sahabat, para tabiin terus sampai hari kiamat. Berarti kita pada hari ini masih babak ini, masa ekspansi. Istafet dakwah Islam sudah sampai kepada kita belum? Maka nanti di sini Rasul mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepada dariku meskipun satu ayat. Dalam sebuah hadis Rasul juga mengatakan man man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa salah satu di antara kalian menyaksikan sebuah kemungkaran, kewajiban orang itu adalah istighfar dakwah. Falyughayyirhu biyadi. Hendaklah dia merubah kemungkaran tadi dengan tangannya. Wa illam yastati kalau tidak mampu, fabilisani. Fa'ilam yastati, fabiqolbi. Dengan lisan, dengan hati, dan seterusnya. Dan itu merupakan penjabaran dari marhalatul wujub. Setiap umat Rasul berkewajiban untuk menyampaikan istafet dakwanya kepada orang-orang yang memungkinkan di belakangnya. Nah jemaah sekalian, inilah materi-materi yang akan kita ambil. Sebelum kenabian, Inilah peristiwa-peristiwa penting yang nanti akan kita ambil bersama-sama. Dan pada hari ini kita mengambil poin yang pertama yaitu kelahiran dan masa menyusui. Kita nonton layar tancap sebentar dulu. suaranya ada gangguan. ada gangguan teknis pak kejahiliaan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Banyak permasalahan prostitusi setiap orang gemuk ada di situ. Perjudian legal, setiap orang bandar, membunuh tanpa sebab. Dan ketika penyakit-penyakit masyarakat lengkap seperti itu, Allah memberikan satu gelar kepada masyarakat tadi dengan satu nama, masyarakat jahiliyah. Nah dalam kondisi masyarakat seperti itulah Orang yang bernama Muhammad lahir ke muka bumi ini Jadi di tengah-tengah rusaknya penyakit masyarakat seperti tadi Muhammad lahir tapi nanti orang itu ternyata tidak terkontaminasi dengan penyakit masyarakat yang namanya jahiliyah tadi. Dan peristiwa itu terjadi dalam tahun gajah. Ada sebuah peristiwa karena pada waktu Rasul dilahirkan pada waktu yang sama dan kemarin dalam pertemuan yang pertama dalam pembukaan kemarin sudah kita sebutkan Abroha dari Yaman punya ambisi untuk menghancurkan Ka'bah menggunakan pasukan bergajah dan peristiwa itulah yang diabadikan oleh Allah dalam surat surat Alam Taro atau surat hmm, surat Al-Fil tidak ada dalam Al-Quran namanya surat Al-Anbarok, surat Al-Fil. Kemarin sudah kita angkat sekilas. Ada berapa ekor gajah yang digunakan? Bukannya ratusan kemarin, Satu ekor gajah. Dan gajah itu pun diselamatkan oleh Allah. Sementara pasukan Abroha dilempari burung yang bernama burung apa kemarin? Banyak menjadi korban kan? Burung yang datangnya berbondong-bondong dalam Al-Quran tidak ada guru yang namanya Nabawi. Jadi banyak peristiwa sejarah sampai kepada kita yang bleeding begitu saja harus kita luruskan kembali. Burung bukan ababil namanya melempari pasukan Abraha dengan batu-batu kecil banyak mereka yang terbunuh Abraha selamat tapi luka parah pulang kampung sampai kampungnya mati juga tapi gajah yang bertahun-tahun dididik patuh kepada Abraha selamat karena dia membelot tidak mau bergerak ke arah Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah sampai Abraham marah maka hamba Allah yang namanya gajah selamat dan pada peristiwa itulah orang yang namanya Muhammad lahir ke muka bumi ini sementara lingkungannya dalam kondisi jahiliyah disebutkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Sabtu apa Senin lahir pada hari Senin hari ini ya, hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Karena ada peristiwa pasukan Abroha yang bergajah itu akan memajukan Ka'bah. Tapi pasukan yang gagal tadi digagalkan oleh Allah dengan makhluk yang lemah, yaitu burung. Bukan ababil. Ton satu gajah. Begitu lahir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia ketika beliau berusia dua bulan dalam kandungan. Meskipun nanti ada riwayat lain mengatakan empat bulan, ada nah, yang mengatakan enam bulan. Tapi Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan dua bulan dalam kandungan ayahnya Abdullah Tafas. Dan nanti bisa kita teliti Orang-orang yang penting dalam kehidupan Rasulullah nanti satu demi satu diambil oleh Allah sebelum Rasul itu besar. Ayahnya diwafatkan oleh Allah sebelum dia lahir nanti kakeknya, lalu pamannya, sebelumnya ibunya. Jadi orang-orang penting dalam kehidupan Rasulullah satu demi satu disingkirkan oleh Allah dari kehidupan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada usia 0 sampai 4 tahun Beliau hidup di perkampungan Bani Sa'ad untuk mendapatkan susuan dari seorang wanita yang namanya Halimah binti Abi Zuaid. As-Sa'diyah mendapatkan susuan sesuai dengan adat bangsa Arab waktu itu. Kenapa? Wanita ningrat ibunya Rasulullah bernama siapa namanya? Aminah atau Siti Aminah? Tahu saya kalau Siti itu dari Jawa ya kan? Kita orang Indonesia punya kebiasaan semua wanita dari Arab zaman dahulu diberi nama Siti gitu. Tidak ada satupun wanita dari Arab yang namanya Siti. Tidak ada. Siti itu dari Jawa. Di atas ada namanya Siti? Pasti dari Jawa. Gitu. Aminah. Tapi kita kan Siti semua kan? Lalu nanti diberi alasan lah kira-kira maksudnya apa itu. Istrinya Nabi Adam siapa namanya? Hawa. nggak ada Siti. Siti Maryam dari Jawa ya. Maryam Soto. Maryam. Tidak ada orang Arab yang namanya Siti. Tolong ini di garis bawah ya. Buktinya kan kita sampai saat ini belum pernah mendengarkan hadis yang berbunyi an Siti Aisyah radhiyallahu anha. Enggak ada kan? Ada. Namanya ibunya siapa? Aminah. Aminah, ibu kandung Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah wanita ningrat. Wanita terhormat, ningrat. Darahnya berwarna merah. Kalau biru itu cumi ya jadi wanita ningrat seperti Amina ini sesuai dengan budaya bangsa Arab Ketika ada wanita ningrat melahirkan anak, dia tidak boleh menyusui anaknya. Itu budaya. Kenapa kita mengatakan budaya? Karena memang waktu itu Islam belum turun sama sekali. Jadi sesuai dengan budaya, karena wanita Arab ningrat tidak boleh menyusui anaknya, maka begitu Rasul lahir, Muhammad lahir, Aminah tidak boleh menyusui anaknya Muhammad. Tapi dalam riwayat disebutkan, tapi Aminah ini sempat memberikan susu yang pertama kali yang keluar pasca kelahiran. Yang kita sebut apa itu? Kolesterol. Al-laba. Jadi Aminah sempat memberikan al-laba kolesterol ini kepada Muhammad. Tapi begitu disusukan sesuai dengan budaya Arab, maka dia tidak lagi boleh menyusui anaknya. Oleh karena itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu setelah lahir dibawa oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dibawa ke sebuah kampung yang namanya Kampung Bani Sa'ad di sana ada seorang wanita namanya Halimah binti Abi Duaib. Karena dia kabilanya adalah kabilah Sa'at maka dia disebut Halimah As-Sa'diyah. Jadi kalimat As-Sa'diyah itu bukan nama asli tapi nama kabilah. Dan dia punya spesialisasi untuk memberikan susuan kepada orang-orang yang ningrat. Di antaranya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Rasul tinggal kurang lebih selama empat tahun. 4 tahun ini kalau kuliah berapa semester ini? Hmm? 8 ha? Seakan-akan Rasul Muhammad kuliah di kampus Bani Sa'ad fakultas persusuan ya kan itu di sini jadi sebelum lahir orang yang nanti punya pengaruh kepada anaknya yaitu ayah Abdullah disingkirkan oleh Allah supaya pengaruh ayah ini nanti tidak pindah kepada anaknya. Begitu lahir pasti punya seorang ibu. Namanya siapa tadi? Aminah. Karena ibu juga punya pengaruh. Maka merupakan skenario Allah, takdir Allah. Orang yang namanya Muhammad itu pun dijauhkan sementara dari ibunya. Jauh dari ibunya jauh dari kota Makkah dan tinggal di kampung yang agak pelosok di ujung wilayah namanya Bani Sa'ad. 4 tahun. Apa hikmah di balik ini semuanya? Para ulama mencatat inilah beberapa manfaat ketika Rasul tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Yang pertama adalah manfaat fisik, yang kedua adalah manfaat bahasa, yang ketiga adalah manfaat psikis, kejiwaan. Seperti apa? Kita lihat yang pertama manfaat fisik. 0 sampai 4 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Dari kehidupan ini ada keuntungan yang didapat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu merupakan skenario Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau. Yang pertama adalah manfaat fisik, yaitu air susu yang cukup meskipun bukan dari ibu kandungnya dari halima, binti Abi Zuaib air susu yang cukup itu menciptakan kebalan tubuh imunitas tubuh yang baik maka nanti bisa kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tubuh menjadi dewasa fisiknya itu kuat gagah otot kawat balung besi, kulit black rambut ijuk, keringet topi mama itu kan. Rasul punya fisik yang kuat. Dia mendapatkan air susu yang cukup meskipun bukan dari ibu kandungnya, tapi Allah bak kolesterol itu telah diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau nanti kita lihat dalam sepanjang hidupnya, sepanjang hidupnya dari lahir sampai wafat, Rasul kita belum mendapatkan riwayat Rasul itu sakit. Kecuali nanti menjelang sakaratul maut, tiga hari menjelang wafatnya, dia mengalami demam, lalu wafat. Tapi sepanjang hidupnya Rasul belum pernah sakit. Kenapa? Karena dimulai dari fisik yang kuat, asi cukup didapatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara bapak berapa kali sakit sampai saat ini? Hmm? Gaji terlambat, sakit kan? Istri ngambek, sakit. Pergantian musim, sakit. Dan Rasul tidak pernah sakit. Jadi susu yang cukup itu membuat imunitas tubuh yang kuat. Dan itu pula nanti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sudah punya keluarga, punya keturunan, punya anak. Ketika nanti ada kurikulum Seorang wanita khawatir bentuk tubuhnya rusak gara-gara menyusui anaknya. Seorang tubuh, seorang wanita nanti penampilannya kurang menarik ketika menyusui anak-anaknya. Rasul memberikan anjuran Allah bahkan memberikan anjuran agar anak yang lahir itu disusui ibunya paling tidak selama dua tahun. Dan hikmahnya banyak di balik itu semuanya. Dan itulah anjuran Allah. Dan itulah anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, manfaat bahasa. Manfaat bahasa. Maksudnya adalah beliau Muhammad itu hidup dalam lingkungan bahasa Arab yang masih murni. Bapak Ibu sekalian, Bani saat itu kan kampung yang agak terpelosok di pinggiran kota. Yang mana bahasa Arab di kampung itu masih murni, masih orisinil. Sementara kota Makkah, pusat kota Makkah yang di situ Rasul tinggal dan keluarga besarnya di situ adalah sebuah komunitas yang sudah terbuka. Di situ ada Ka'bah. Nah pada waktu itu Ka'bah itu kan pusat pertemuannya banyak orang. Dalam Al-Quran Allah pernah menyebutkan orang Arab itu punya budaya mondar mandir ke luar negeri yang disebutkan oleh Allah dalam surat surat apa itu? Yang bunyi awal suratnya liila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i wassoy Surat liilafnya surat Quraisy. Allah mengatakan liila fi quraishin. Orang Quraisy Rasul termasuk di situ punya ilah kebiasaan yaitu rihlah perjalanan jauh rihlah tashita musim dingin ke Yaman yang di situ Abroha tinggal wasaif musim panas ke Syam wilayah Palestina, Suria, Lebanon itu di situ. Nah, Lebanon, Suria di situ adalah waktu itu pusat budaya bangsa Romawi. Di situ. Sedangkan kekuasaan Persia itu di Yaman. Nah, orang Quraisy ini musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Maka orang Sam pun seringkali datang ke Makkah, ke Quraisy, dan orang Yaman pun ketika musim dingin juga sering datang ke Makkah. Maka kota Makkah itu adalah seperti pusat ibu kota. Di situ ada Ka'bah, dan banyak orang dari luar kota datang ke Makkah untuk melakukan tawaf. Maka ajaran tawaf ini bukan ajaran baru. Orang-orang sebelum kita pun sudah melakukan tawaf. Cuma nanti dalam Islam ditata lagi, dipandu lagi, diatur lagi gitu. Kalau orang-orang sebelum Islam ketika tawaf itu, maaf, tidak pakai busana, nggak usah dibayangkan gitu kan. Kayak apa tawafnya begitu? Itu bukan urusan kita. Tapi tawaf sudah ada, tapi begitu Islam datang, tawaf masih dilanjutkan. Tapi ditata oleh Islam dengan busana, bahkan nanti ketika kita tawaf pun dianjurkan dalam kondisi bersuci, toharoh. Sehingga kota Makkah, terutama Kures adalah pusat pertemuan banyak orang. Maka di situ ulama mencatat bahasa yang di situ yang terkumpul itu macam-macam. Maka Rasul begitu lahir merupakan takdir Allah diungsikan dari sebuah masyarakat yang terbuka yang bahasanya itu campur dipindahkan jauh ke perkampungan yang namanya Bani saat sementara di sana bahasa Arabnya masih murni begitu pula anak kita ya berarti kan kota Makkah kan mirip Jakarta lah itu di situ pertemuan banyak budaya, pertemuan banyak orang, pertemuan banyak bahasa. Masing-masing bawa bahasa kan? Kita di Jakarta. Saya bahasa lainnya apa? Ada saya apa lagi? Aku. Saya, aku apa lagi, Pak? Yang dari Jawa? Pulau. Yang dari Sunda? Abdi. Yang dari mas, Inyong ha? <laughs> Awa Abdi Banyak bahasa masuk Nah situasi seperti itulah yang sengaja dihindari oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diungsikan kepada kampung Bani Saat. Di sana bahasanya masih murni. Oleh karena itu, nanti salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat bahasa yang kita sebut jawamiul kalim. Kata-katanya sedikit tapi maknanya luas, dalam, panjang, lebar. Dan itulah nanti yang kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya simple, tapi maknanya kandungannya luar biasa luasnya. Maka nanti banyak para sahabat ada kata yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, para sahabat sendiri yang hidup bersama Rasul tidak paham. Kenapa? Karena para sahabat tidak sempat kuliah di fakultas apa tadi itu di kampus Bani Sa'ad. Sementara Rasul sudah pernah tinggal di kampung itu. Salah satunya nanti Rasul mengatakan, hari kiamat tidak akan datang sampai muncul di tengah-tengah kita yang namanya al-haraj. jim, haraj. Para sahabat bingung. Naon eta teh? Sahabat dari sudah. <laughs> Jadi ada sahabat yang tinggal bersama Rasul sama-sama di Makkah, di Arab, tapi dia tidak paham. Kenapa? Salah satu mukjizat Rasul adalah jawamiul kalim. Kata-kata yang unik, singkat, simple, tapi maknanya luas. Dan ini nanti muncul dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang anak akan ditentukan oleh bahasanya ketika anak itu masih usia balita. Bisa dicek di sini yang dari Jawa waktu masih kecil tumbuh di Jawa meskipun berikutnya waktu dewasa dia tinggal di Jakarta bertahun-tahun tetap dialek Jawa itu tidak bisa kita sembunyikan kita mengucapkan jim kan orang Jawa ketahuan kan saya juga sama-sama orang Jawa pak tapi saya umpetin jimnya lah yang dari Jawa kan ketika jim kan kelihatan kan apa itu jim eh? jim Ketika B Mbak, mbak, mbak Saya jalan-jalan ke Bogor Beli keju Lalu ke Garut Nah, kayaknya kelihatan juga kan Beli dodol Lalu ke Jogja Beli gudeg Waktu baca Al-Quran kan Ida jurjilatil ardu jurjalaha Meskipun tinggal di wilayah lain, bahasa waktu dia masih kecil itulah punya pengaruh yang sangat luar biasa. Ya dari Sunda juga sama kan? Orang Sunda lidahnya apa itu? Halo orang Sunda. Ketika fa menjadi p kan? tak lamun? Apalah tak lamun? Waktu ada yang ngomong orang Sunda di, dikatakan tidak bisa mengatakan fa menjadi pa, ada yang protes. Barang siapa kalau dia mengatakan barang siapa yang mengatakan orang Sunda tidak bisa membaca f fa, fitnah itu fitnah, mohon. Dan itulah bukti. Waktu kami masih kuliah, ada yang datang dari Jawa, dari Sunda, dari Lombok, dari Bali, masing-masing membawa dialek bahasa mereka waktu masih kecil, tidak bisa disembunyikan. Maka ada punya saya punya teman dari Lombok. Yang dari Lombok di sini. Orang Lombok terkenal lidahnya apa tuh yang medok gitu. Ya orang Bali. T T menjadi T kan? Saya punya orang Lombok waktu liburan kuliah lalu dia jalan-jalan waktu itu tinggal di Matraman itu. Dari mana sih Kata dia, saya baru tahu pada hari Sabtu Pintu-pintu toko-toko matraman pada tutup. Bahasa waktu kecil itu sangat menentukan. Meskipun kita tinggal di Saudi 10 tahun, tetap saja. mungkin bahasa Arab melotok, tetap jim Jawanya kelihatan, fa kelihatan, tak Lomboknya juga kelihatan. Dan itulah nanti yang dihindarkan oleh Allah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa yang masih murni itulah nanti yang menghiasi bahasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Oleh karena itu dari pesan ini, kalau kita punya anak kecil terutama ketika masih balita, pilihlah lingkungan sebaik mungkin karena bahasa masyarakat itu akan direkam oleh anak kita yang masih balita tadi. Kalau lingkungannya indah bahasanya, Bahasa itulah yang akan direkam oleh anak kita. Dan kalau di kampung itu bahasanya kurang indah, dan itu pula yang akan disimpan oleh anak-anak kita sehari-hari. Yang ketiga adalah manfaat psikis, kejiwaan. Apa maksudnya? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam alam yang terbuka di kampung, masih alami, Nah, lingkungan yang seperti inilah yang membuat nanti Rasul itu mudah beradaptasi dengan sifat-sifat alam. Orang kalau dari kampung kan bersahaja, sederhana, kalem, ulet, sabar. Saya tidak mengatakan orang kota tidak memiliki sifat itu bukan itu. Tapi biasanya yang kebersahajaan seperti inilah yang nanti menjadi watak dasar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar, tenang, tidak buru-buru, tidak serba instan, itulah yang nanti muncul dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ketika Rasul menjadi pemimpin, menjadi orang besar, watak kesederhanaan, watak daya tahan, sabar, ulet, tenang, inilah yang menghiasi sikap sehari-hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang kota ingin serba instan, bikin mie cukup 3 menit gitu kan, bikin sirup jeruk cukup 2 menit. Tapi ketika orang daerah waktu bikin sirup jeruk, apa yang ia, ia lakukan? manjat sendiri. Kalau kita beli saset warung sebelah kan. Sebelum manjat pinjam tangga dari tetangga. Dibawa ke belakang. Naik, metik, turun, balikin tangga, masak air. Kurang manis, kasih gula, kebanyakan, kasih air lagi. Berapa menit itu? instan orang kota yang mereka inginkan, tapi orang kampung dengan penuh kesehajaan itulah nanti yang menghiasi psikis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti, coba kita survei sekarang apa yang anda lakukan. Umpama ini, mumpung sekarang kita ada di masjid, waktu kita ngobrol di masjid seperti ini, apa yang anda lakukan? Ada seorang laki-laki masuk masjid. Masing-masing membayangkan ada seorang laki-laki masuk masjid. Begitu masuk, karena dia ketinggalan sholat, kan waktu masuk ke masjid imam di depan. Kita sebagai sebagai makmum sholat itu. Lalu imam ini sebentar lagi akan ruku. Mungkin bacaannya kan menjelang akhir kan. Lalu dia akan ruku. Lalu karena dia takut ketinggalan sholat, ia rukuk di belakang, rukuknya di depan pintu sana, rukuk karena takut ketinggalan sambil rukuk lalu maju ke depan menyusul kita yang sedang sholat bersama imam tadi kalau suatu saat kita melihat pemandangan seperti itu apa yang bapak lakukan jangan basa-basi sikap yang paling orisinil dari kita lah watak aslinya kita sholat lalu ada orang ketinggalan sholat takut ketinggalan bersama imam dia ruku di depan pintu lalu maju ke depan sambil ruku nyusul kita yang sedang ruku di depan nyelonong kalau ada pemandangan seperti itu apa yang bapak lakukan kira-kira sikap apa kira-kira halo hmm? ayo Hah? ketawa minimal tertawa itu ada yang iseng dikamerain lalu dikirim ke Facebook kan apalagi mungkin ada yang tertawa ngeledek ada yang nyemooh lo oh ah masih makhluk dari mana macam-macam lagi dan peristiwa ini pernah terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak para sahabat yang tertawa, ngeledek, manusiawi seperti kita. Tapi Rasulullah yang memang dengan takdir Allah diskenariokan tinggal di perkampungan Bani Sa'ad yang penuh dengan ketawa duka, kesantunan bersikap yang berbeda dengan sihat sikap sahabat-sahabat yang lain Rasul mengatakan dalam hadis berikut Sahabat yang lucu tadi namanya ini Abu Bakro, Bukan Abu Bakar, Abu Bakro. Dia pelakunya. Akhirnya peristiwa itu pun dia sendiri yang meriwayatkan kepada kita. Atau ini kan dia malu kan? Kan ditertawakan oleh banyak para sahabat. Tapi justru dia yang meriwayatkan peristiwa tadi. Kata dia, dari Abu Bakroh ia datang ke masjid sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku dan imam makmum yang lain pun ruku. Lalu dia ikut ruku di belakang sof, kemudian berjalan menuju sof depan, ruku di pintu sono, lalu jalan ke depan sambil ruku. Kan lucu kan? Kalau bapak punya handphone pasti dikamerain ya. Inilah madhab baru Ketika banyak para sahabat yang mungkin tertawa, ledek, selesai sholat Rasul bertanya, ayo siapa tadi yang rukunya di sono, lalu jalan ke depan nyusul kita. Karena Rasul tanyanya santun, sahabat tadi pun menjawab, saya ya Rasulullah, saya Abu Bakar yang meriwayatkan hadis ini. Rasul bertanya kenapa? Kamu rukunya seperti itu. Lalu dia menjawab, karena saya takut ketinggalan sholat berjamaah bersama engkau ya Rasulullah. Jadi perhatikan, motifnya Niatnya kan baik supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah meskipun hanya satu rekat, Kan baik. Tapi cara yang ia gunakan tidak tepat. Ketika banyak para sahabat meledek, ketika banyak para sahabat tertawa, meledek tertawa, Rasul mengatakan zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah terus memberimu semangat untuk sholat berjamaah, ibadah yang baik. Semoga semangat yang baik ini dilanjutkan, dipupuk oleh Allah. Tapi wala ta'ud, tapi jangan diulangi, salah. Jadi Rasul itu psikologinya adalah ketika ada orang salah dipuji semangatnya, dikasih penghargaan, baru dikritik, diluruskan kesalahannya. Rasul bukan tipe orang ahli fonis. Bid'ah, kafir, sesat, bukan itu tipe Rasul. Tapi dipuji semangatnya, diberitahu dengan cara yang santun dengan terhormat lalu diluruskan kesalahannya itulah cara yang digunakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasul tidak pernah menyinggung perasaan para sahabat tidak pernah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasai, Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Survei yang kedua. Inilah psikologi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bergaul dengan masyarakatnya. Dan apa yang Bapak lakukan? Coba ini. Jujur Pak jawabnya, jangan basa-basi loh ya. Eh belum ini ya nggak muncul di slide. Sama kasusnya di masjid. Waktu kita ngobrol di masjid ini, tiba-tiba datang orang dari kampung, lalu pipis di pojokan situ. Jujur pak, waktu Rasul ngobrol dengan para sahabat begini, tiba-tiba ada jamaah datang baru, lalu mojok pipis di pojokan. Jujur apa yang bapak lakukan? Hah? Jujur? Hah? Lapor satpam. Lalu apa yang satpam lakukan kira-kira? Ada security di sini? Ini fakta. Dia bikin di pojokan masjid. Apa yang Bapak lakukan? Lapor satpam. Satpam mungkin langsung ringkus kan? Dibawa ke pos gitu. Kalau Bapak sendiri? Kira-kira marbot apa yang lakukan marbot ini? Hah? Hah? Ambil pelan kan? lalu disodok kali. Yang lainnya mungkin kan paling tidak kan muncul kata-kata spontan mengutuk, menghujat, menyalahkan, memojokkan orang seperti itu. Dan itu pun terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabat yang marah, bahkan ada yang narik tangannya itu, ditarik-tarik keluar supaya pipis di luar melihat para sahabat yang agak emosi tadi kan sangar tadi gitu kan nari omongan macam-macam tadi tadi kan? sama sekali Rasulullah dalam sebuah hadis da'uhu lepaskan dia biarkan dia menyelesaikan pipisnya begitu pipis selesai tek tek tek tek tek suara apa itu audionya kan kalau dikasih suara lah itu. Begitu secara pipis kata Rasulullah, ambil timba, isi air, lalu siramkan bahasa kita pel pipisnya orang itu. Biarkan dia menyelesaikan pipisnya, ambil timba, lalu siramkan pada pipinya tadi. Begitu mendengar kata-kata Rasul tadi, kata sahabat yang dari kampung Badui tadi, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah Muhammad yang lainnya kagak orang yang lugu doanya pun lugu ya kan ampuni saya karena saya salah pipis tempatnya salah pipis di sembarang tempat Ampuni Muhammad yang santun, yang lembut, yang tahu kondisi, yang lainnya galak-galak tadi. Gak usah ya Allah, gak usah diampuni. Kata Rasulullah, kalau doa gak boleh begitulah. <laughs> Akhirnya pun doakan juga sahabat-sahabat yang lain. Itulah kelembutan Rasul. Coba kalau waktu pipis ditarik, pipisnya malah kemana-mana. Dan para dokter ada yang menyelidiki, kalau kita sedang pipis belum selesai langsung disuruh berhenti, itulah saat yang paling berbahaya. Kalau kita nahan pipis belum keluar, itu berbahaya. Tapi masih mendingan kan? Kadang-kadang lupa itu. Di bis kota mau pipis ditahan. Mudah-mudahan sampai. Begitu sampai kantor lupa gak jadi pipis. Bahaya tidak terlalu. Tapi ketika pipis masih berlangsung lalu dihentikan, itulah yang paling berbahaya. Dan itulah kejiwaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir sebagai penutup ada peristiwa yang namanya syakus sodri pembelahan dada seperti apa? menginjak usia lima tahun begitu memasuki usia balita pertama lima tahun, tahun kelima, terjadilah pembelahan dada yang kita sebut syakus sadr terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa ini dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Seperti apa? Rasul ketika sudah usia lima tahun kan sudah mulai gede lah jalan-jalan dengan teman-temannya di kampung Bani saat. Nah pada waktu itu disebutkan ada dua orang memantau terus gerakan Muhammad dan teman-temannya tadi. Begitu ada di sebuah tanah lapang, tiba-tiba Muhammad ditangkap, dibuka bajunya, lalu dibelah dadanya, dikeluarkan isinya. Teman-teman kecilnya yang melihat kan ketakutan. Muhammad ditangkap orang, dibuka bajunya, dibelah dadanya, di bahasa kita apa itu? Dimutilasi gitu kan? Nah karena anak tadi ketakutan, pulang. Lalu memberikan informasi tadi kepada ibu kak susuannya yang namanya Halimah. Maknya, maknya. Ada apa? Muhammad dibunuh orang. Informasi sampai kepada Halimah. Begitu Halimah dengar, langsung kan datang ke lokasi. Tapi begitu sampai ke lokasi, Muhammad masih dalam kondisi sehat walafiat dan orang tadi pun tidak ada. Yang ternyata adalah malaikat yang dikirim oleh Allah untuk membelah dadanya, dikeluarkan dalam hatinya, lalu dalam riwayat dicuci dengan air zam-zam, lalu dibalikin lagi, lalu ditutup kembali dan utuh seperti semula. Halimah bingung. Yang memberikan informasi anak kecil. Anak kecil itu belum bisa berbohong. Belum bisa merekayasa informasi. Belum bisa memanipulasi data itu. Bercerita Muhammad dibunuh. Tidak mungkin mereka bohong. Tapi ketika dicek ke lapangan, Muhammad hidup. Dadanya tidak ada bekas pembelahan dada. Yang benar yang mana ini? Kalian bertanya-tanya, apakah anak bohong? Tidak mungkin. Tapi kalau gak bohong, kenapa dada Muhammad utuh? Ketika dalam kondisi bingung itulah akhirnya Muhammad dikembalikan kepada keluarga besarnya ketika usianya 5 tahun. Daripada masih dalam pertanggungjawabannya lalu Muhammad nanti meninggal dunia sementara mereka keluarga ningrat darahnya berwarna merah Sumi itu. Kalau mereka menuntut sewa pengacara apa itu kan, lalu mempermasalahkan kematiannya Muhammad berbahaya. adalah balikin saja lah. Gitu. Dan itulah peristiwa Saku Sadri. Pertanyaannya adalah apa fungsi dari atau hikmah dari pembelaan dada tadi? Fungsinya apa? Pertanyaan terakhir, Pak. Kenapa harus ada terjadi peristiwa sakus sodri pembelahan dada dialami oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa hikmahnya kira-kira? Halo? Assalamualaikum. Pertanyaannya juga dijawab. Apa kira-kira hikmahnya, Pak? Jamaah. Apa hikmahnya? Hah? Dibersihkan? hatinya dari sifat jahat itu. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah berbicara tentang pertanyaan ini. Kalau hikmahnya itu untuk membersihkan diri Rasul dari sifat jahat, apakah Allah tidak mampu membersihkan jiwa hambanya yang namanya Muhammad tanpa repot-repot membelah dada? Bukankah Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala-galanya. Pakai repot-repot segala tadi. Allah kan maha mampu, kun fayakun. Muhammad jadilah orang baik, maka menjadi baik. Tapi kenapa caranya digunakan Allah kalau untuk membersihkan jiwanya harus mengirim malaikatnya, membelah dadanya, dicuci, anak-anak teman permainannya ketakutan, Halimah yang menyusui panik. Kenapa harus pakai repot-repot seperti itu? Apa kira hikmahnya? Kalau memang terbukti dengan cara seperti itu dia menjadi orang baik. Zaman sekarang kan dunia medis sudah modern. Apakah bisa dengan operasi plastik? Bedah, dada, lalu dikeluarkan organ dadanya, dicuci pakai air zam-zam. Sekarang cari air zam-zam gampang kan? Tanah Abang itu, renang pun bisa kita kan? Lalu dicuci, dibalikin lagi dengan operasi plastik. Apakah dijamin orang itu menjadi orang baik? Hmm? Tapi kan sama-sama beda kan? Dicuci pakai ada zam-zam. Berarti yang membersihkan malaikat gitu. Kenapa cara yang digunakan oleh Allah repot-repot seperti tadi? Bukankah Allah Maha Mampu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dengan firman-Nya kun fayakun. Muhammad bisa menjadi baik, tapi kenapa pakai cara repot? Apa kira-kira? mengheningkan ciptamu mulai. Habis gak dijawab-jawab kan? Fungsinya adalah ini merupakan manfaat spiritual yaitu pemberitahuan dari Allah tentang perhatian dan perlindungan Allah yang kita sebut ismah terhadap jiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang dari sifat kejahatan. Tapi ismah perhatian dan perlindungan Allah kepada Muhammad itu kan sesuatu yang abstrak, tidak tampak. Tidak tampak. Untuk mengimani sesuatu yang tidak tampak itu tidak ber, tidak mudah. Oleh karena itu cara yang digunakan oleh Allah adalah cara-cara yang real, kasat mata supaya memudahkan buat kita untuk mempercayainya. Kalau Muhammad dilindungi oleh Allah, Percaya sih percaya, cuman kan tidak kelihatan. Maka cara yang digunakan oleh Allah adalah cara-cara yang kelihatan oleh mata kita itu. Saksinya anak kecil lagi yang tidak bisa bohong, tidak bisa memalsukan berita. Tapi Halimah mengecek tidak terbukti pembelahan dada. Dengan cara seperti itulah Allah membantu kita supaya kita dengan mudah mengimani, mempercayai Allah itu memberikan perhatiannya kepada Rasul dengan cara-cara yang manusiawi meskipun tujuannya itu kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Dan isma ini itu nanti berkali-kali diberikan oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya saat Rasul menggembala kambing, nanti akan kita ambil. Waktu Rasul nanti menggembala kambing, di ujung kampung itu ada pertunjukan dangdut. Kesana kemari tertawa semua? Hah? Jadi ketika di sana pertunjukan yang tidak terlalu sopan, Rasul dengan teman-teman menggembala kambing datang ke sana. Sebelum sampai ke wilayah situ, Allah melindungi Rasul supaya jiwanya tidak terkotori. Tiba-tiba ada semacam pukulan mengenai ke telinganya, lalu Rasul tertidur. Supaya Rasul tidak terkontaminasi dengan pertunjukan yang apa tadi judulnya? Alamat palsu tadi. Yang dinya rawahu Ayu. Masya Allah pengamat semuanya di sini. Kabar terakhir sidinya Ayu ini ditarik dari peredaran Pak. Ditarik semuanya. Alasannya karena alamanya udah ketemu. <laughs> Yang kedua, perlindungan Rasul dari para musuh. Wallahu ya'timuka minan nas kata Allah dan Allah Tuhanmu melindungimu ya Muhammad dari kejahatan orang-orang. Jadi nanti Allah senantiasa melindungi Muhammad meskipun kadang-kadang dilempari, dilukai, tapi tetap Allah memberikan perlindungan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Nanti waktu ikut terlibat dalam pembangunan Ka'bah, Rasul waktu itu ketika terlibat dalam pembangunan Ka'bah dalam kondisi tertentu auratnya terbuka apakah jubahnya tersingkap atau melorot tiba-tiba menutup dengan sendirinya dan riwayatnya sahih dan itulah perhatian Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memudahkan kita caranya adalah cara-cara yang kelihatan oleh mata kita supaya memudahkan kita untuk mengimaninya kupas-kupas buah manggis puas gak puas waktunya habis Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari perjalanan lima tahun Rasulullah, lalu kita copy dan kita paste dalam kehidupan